dan sama dengan semua bangunan haknya Allah apa itu rumah apa itu gedung apa itu masjid apa itu apa saja tapi yang disebut Baitullah adalah pertama Ka'bah dan semua masjid kenapa rumah-rumah kita tidak disebut Baitullah apa bukan itu punya Allah semua kepada Allah lillahi ma fis samawati wa ma'afil fil semua yang ada haknya Allah Jangan lagi bangunan kita-kita ini haknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kok ada yang sebut Baitullah, Syahrullah, Naqatullah, untanya Nabi Saleh itu. Naqatullah dan sebagainya. Ini namanya idhafah Tashrif menandakan yang dimudafakan itu yang disebut itu ada sesuatu yang mul ya, yang terhormat yang memiliki es keistimewaan termasuk Muharram Syahrullah. Nah, ini Jadi kita isi. Berapa hari kita berpuasa pada bulan Rah Muharram? Karena ada disebut oleh Nabi Muhammad SAW dengan syahr bulan berarti puasa kita disunatkan dalam bulan Muharram ini satu bulan. Maka itu kalau orang itu diberi oleh Allah sehat afiat alias tidak sakit dan tidak ada uzur seperti orang perempuan sedang haid dan nifas atau orang sedang musafir. Nah, kalau orang itu sehat, afiat, kuat, tidak ada uzur dengan air kesucian yang baik, nah, di sini dia hendak dia melakukan amal-amal ibadat semacam yang tersebut tadi termasuk puasa satu bulan Muharram. Karena di dalam kita menuju kepada peribadatan yang menjamin kita untuk kita mendapatkan kerahmatan, keutamaan, dan peningkatan derajat dari Allah SWT, kita telah diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba Lah andai kata orang tidak ada kesanggupan ya berapa hari saja likuran belasan kalau tidak tanggal 10 eh, tanggal 1 sampai tanggal 10 kalau tidak ya beberapa hari yang ada ini kalau tidak tiga hari tanggal 9 hari Tasu'a tanggal 10 hari Ashura sempurnakan dengan tanggal 11 nya ini sebenarnya ada dasar hadis ya. Kalau tidak, ya dua hari saja. Tasu'a tanggal 9 lusa hari Kamis dan hari Ashura besok lusa hari Jumat dua hari puasa. Kalau dua hari ini masih maju mundur, ya sehari saja Ashura jangan ditinggalkan karena sunnatul mu'akkadah sunnah yang besar, sunnah yang kuat. Apalagi ada hadis khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Siyamu yaumi Ashura Inni ahtasibu ala Allah an yukafra sanata allati qablahu puasa hari Ashura saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan melebur dosa setahun yang yang lalu. Walaupun sebagaimana yang sudah seringkali saya terangkan, kalau ada hadis-hadis model ini, amal perbuatan ini, perbuatan ini, perbuatan ini melebur dosa, berdosa-dosa kecil di samping pahala. Pahala puasa sunnah itu sendiri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man صام يوما fi sabilillah الله باعد الله nari, عن kharifan hadis sahih barang siapa yang berpuasa karena Allah di jalan Allah untuk Allah sehari saja dijauhkan oleh Allah wajahnya dari api neraka dalam perjalanan jarak 70 tahun. Jarak perjalanan 70 tahun. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Berarti tidak akan dimasukkan neraka. Nah, ini segi pahalanya. Di samping tadi yang saya katakan terberdosa dan sebagainya. Nah ini kesempatan yang baik. Apalagi kita masih sehat afiat. Masih ada umur dan keadaan cukup aman, tentram selamat dan sebagainya. Karena ini semuanya harus kita gunakan sebagaimana yang tersebut tadi untuk ibadat dan peningkatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adanya hari Asyura itu sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan puasanya sejak Nabi masih di Mekah, belum hijrah. Setelah hijrah pun Nabi menjalankan dan memerintahkan orang-orang untuk menjalankan puasa Asyura. Karena puasa Asyura puasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan beberapa rasul yang terdahulu termasuk keselamatan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya dari gangguan Fir'aun serta hancurnya Fir'aun yang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa berpuasa syukran lillahi ta'ala umatnya dan selanjutnya begitu juga hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau datang hari Asyura Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang mengadakan pengumuman ke pelosok-pelosok kota Madinah. Dalam pengumuman itu begini. Barang siapa yang sudah bersarapan, hentikan dan berupalah orang berpuasa. Dan barang siapa yang belum bersarapan, hendaklah berniat puasa. Karena hari ini hari asu. Jadi sampai yang sudah sarapan, sudah makan minum diperintahkan hendak menghentikan dan melupakan orang yang berpuasa. Orang yang belum sarapan, belum melakukan sesuatu yang batalkan puasa, masuk niat puasa. Sampai sahabat-sahabat wanita, sahabat-sahabat perempuan, zaman Nabi Muhammad SAW, mereka melakukan puasa dan anak-anaknya anak-anak mereka yang kecil tidak mereka beri makan, tidak beri minum, mereka rupakan sama semacam orang yang berpuasa. Kalau sampai menangis, minta makan dan sebagainya, dihiburkan, diberi mainan. Sampai begitu. Dari sangat mereka memperhatikan adanya puasa asyur. Nah, karena itu diterangkan oleh ahli-ahli hukum syariat, puasa asyura sunnatun muakkadah Nah, ini kesempatan. Kemudian kadang-kadang ada orang bertanya, karena orang sering baca hadis, baca masalah-masalah syar'i. Di sana katanya diterangkan bahwa puasa khusus memilih hari Jum'ah itu tidak boleh. Jawabannya benar, betul. Memang kita tidak boleh ibadat memilih khusus hari Jum'ah. Adon setiap Jum'ah dia puasa, selain Jum'ah tidak. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ahli-ahli hadis atau fuqaha banyak mengatakan haram. Kecuali kalau disambung dengan kemisnya atau dengan Sabtu. Nah sekarang bulan ini hari Ashuranya jatuh pada hari Jumat. Sekarang kalau ada orang memilih, saya bulan ini hanya akan melakukan puasa hari Ashuranya saja. Kebetulan hari Jumat. Ini bagaimana? Tidak apa-apa. Karena nawa itu bukan puasa Jumat, tapi nawa itu puasa Ashuro. Jadi bukan karena Jumatnya, bukan milih hari Jumatnya, bukan mengkhususkan Jum'ahnya, tapi kebetulan berketepatan Ashura jatuh pada hari Jumat. Enggak apa-apa. Nah, jadi kadang-kadang ada orang merangkan salah penjelasan dan keterangan, wih tidak boleh. Nah, harus kita tahu masalahnya. Bukan kita memilih hari Jumatnya, bukan kita mengkhususkan hari Jumatnya, bukan kita menentukan hal Jumatnya, tetapi kita berpuasa Asyura yang berketepatan jatuh pada hari Jumat. Nah, ini kalau minum. Tapi sedapat mungkin ya kita puasa tanggal 9 sekali.